tidak akan Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri yang ke-200 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pemintihan, Kang Dahlan sebagai penghulu perkawinan, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Dira terbuka. Mesin terkejut, demikian pula Rakeh Pamintihan. Mereka buru-buru menghampiri Dira yang terlentang lemah di atas pembaringan. Wajah gadis itu pucat dan matanya cekung. Tubuhnya nampak sangat lemah. Ayu, apa yang kau rasakan, anakku? Aku tidak merasakan apa-apa, Bu. Wajahmu pucat. Matamu cekung dan badanmu nampak lemah sekali, Ayu. Dia sama sekali tidak mau makan, Bapak Rake. Entahlah, apa maksudnya dia melakukan semua ini? Mungkin dia ingin menyiksa hati ibunya sendiri. Oh, jangan begitu, Ayu. Kasihan ibumu. Kalau kau sakit begini, ibumu yang sedih, ibumu yang susah kau harus makan sedikit. Dan kau harus minum ramuan daun-daunan supaya tubuhmu menjadi kuat kembali. Badannya masih panas, Nyai. Kau mau makan, Ayu? Makanlah. Biarlah ibu akan menyuapimu. Tidak, Bu. Aku tidak mempunyai nafsu makan. Biar sajalah Mengapa ibu repot-repot mengurusi Ayu? Bukankah ibu sudah merasa puas menjadi seorang tabib yang ternama? Ayu, sampai hati kau melakukan semua ini kepada ibu. Aku memang seorang tabib yang ternama. Aku sudah biasa bekerja untuk banyak orang. Tapi hanya kolah kebahagiaanku, Ayu. Kolah mutiara hidup kalau kau terus-menerus menyiksa ibumu seperti ini. Ibumu tidak akan berumur panjang lagi. Kau senang kalau ibu cepat mati. Ayo, ibumu itu sangat menyayangimu. Di dunia ini tak ada seorang pun yang begitu disayangi ibumu, kecuali kau sendiri. Karena kaulah putri satu-satunya. Dia sudah merawatmu dengan baik dia selalu memperhatikanmu. Masih kurang apa lagi? Oh. Bapak Rake, Ibu, tinggalkan Ayu sendiri di ruangan ini. Ayu tidak menginginkan apa-apa, kecuali terbaring di atas ranjang sambil merenungkan nasib Biarlah Ayu berpikir. Biarlah Ayu menenangkan hati Ayu. Ibu tidak usah khawatir. Ayu tidak apa-apa. Ayu memang sedikit kurang sehat. Tapi tidak apa-apa. Percayalah. Ayu akan segera sembuh. Ibu tidak usah bersedih hati. Barangkali suatu saat nanti, jika Ayu sudah bertambah dewasa, Ayu akan bisa menerima keadaan ini sebagaimana mestinya. <gasps> Ayu, anakku Ayu Andika. Bagaimana Nyai? Sepertinya Ayu masih mempunyai ganjalan di hatinya. Anak itu belum puas. Dia nampak sangat kecewa. Dia memang keras kepala. Baiklah, aku tidak mempunyai pilihan yang lain. Barangkali aku akan memenuhi keinginan anakku. Tapi sebelumnya, aku ingin bicara dulu dengan bapak penghulu perkawinan. Antarkan aku ke desa Pongging, Bapak Rake. Oh, iya. Mari, Nyai. Mari ku antarkan. Mesin bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo. Rakeh pemintihan segera menyiapkan kereta kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meninggalkan desa Pasuruhan satu. sama sekali tidak menduga. Jadi rupanya bocah perempuan yang kemarin datang ke rumahku itu anakmu Nyai Paricara. Benar Bapak penghulu perkawinan. Ayu Wandira adalah anak gadis saya. Ah, Nyai Paricara datang kemari untuk mohon petunjuk kepada Bapak penghulu perkawinan. Hmm. Aku sudah tahu persoalan kalian, Nyai Paricara. Anakmu sudah menceritakan semuanya. Maaf Bapak penghulu perkawinan. Apakah keadaan kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Saya kasihan anak saya. Dia sangat menderita karena apa yang telah dilakukan orang tuanya. Dia sangat menderita karena masa lalu orang tuanya yang begitu hitam dan mencekam. Jai Paricara, anakmu itu memang pantas dikasihani. Secara hukum adat, Anamo itu tidak dapat dikatakan sebagai anak. Karena kedua orang tuanya tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah. Iya, Bapak Penghulu. Saya mengerti. Dan saya bermaksud memperbaiki keadaan kami yang sudah demikian rusak. Saya ingin anak saya hidup bahagia tanpa beban, tanpa harus menanggung dosa-dosa orang tuanya. Itulah maksud kedatangan saya kemari. Hmm, ya. Saya ingin mohon petunjuk Bapak penghulu perkawinan. Uh, Nyai Paricara ingin melangsungkan perkawinan dengan Tuan Dwi Pangga, ayah kandung Ayu Wandira. Ya, memang itulah satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, Nyai Paricara dan masyarakat mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Deso mowo coro, negoro mowo toto. Masyarakat mempunyai tata tertib, mempunyai peraturan yang harus ditaati. Kalau ada seorang warga desa melanggar tata tertib itu, bukan hanya dia, tapi seluruh masyarakat ikut menanggung akibatnya. Jadi kita semua mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan. Kita mempunyai kewajiban memelihara tata nilai yang berlaku di masyarakat, di mana kita tinggal. Iya, Bapak Penghulu Perkawinan. Saya mengerti. Sekarang saya mohon petunjuk Bapak. Oh, Maaf, Nyai Paricara. Apakah orang tua laki-laki anakmu itu sekarang masih hidup? Masih, Bapak. Dia masih hidup. Hmm. Apakah dia juga bersedia melangsungkan perkawinan untuk menghapus dosa-dosa di masa lalunya? Saya belum membicarakan persoalan ini dengannya, Bapak. Tapi saya kira dia tidak keberatan. Hmm, baiklah. Kalau begitu, saya akan berusaha membantu kalian. Kalian memang harus menyelenggarakan upacara perkawinan itu. Kalau memang kalian ingin Ayu Wandira diakui sebagai anak yang syah. Baiklah. Uh, maaf, Bapak. Persiapan apa saja yang perlu kami lakukan untuk upacara perkawinan itu nanti? uh, seperti yang sudah kalian ketahui, dan seperti yang sudah diketahui banyak orang, ada delapan macam berkawinan, ada delapan macam wiwaha, dan apa yang telah dialami Nyai Paricara bersama seorang lelaki beberapa tahun yang lalu tergolong perkawinan yang mempunyai martabat paling rendah. Perkawinan itu disebut perkawinan pai saja atau wiwaha pai saja. Sebab pada saat laki-laki itu mengerjakan perbuatan yang tidak senonoh, Nyai Paricara sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri Tentu saja sekalipun perkawinan itu mempunyai martabat paling rendah, tapi bisa menghasilkan buah atau menumbuhkan sebuah benih yang nantinya akan menjadi manusia. Dan ternyata benih itu sekarang hidup dan bernama Ayu Wandira. Ya, secara hukum adat, Hayu Wandira dianggap tidak pernah ada. Dan perkawinan itu sendiri pun sebenarnya tidak pernah ada. Nyai Paricara tidak pernah menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Demikian pula laki-laki itu tidak pernah menjadi ayah. Hal itulah yang membuat Ayu Wandira sekarang ini gelisah. Iya, Bapak. Lalu bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Hmm, caranya sudah jelas. Dan hanya satu. Ialah, Nyai melangsungkan perkawinan dengan laki-laki itu. Dan perkawinan itu nanti akan disebut perkawinan wajib. atau perkawinan untuk menghapus noda. Jika perkawinan itu sudah dilaksanakan, maka si anak, si ibu, dan si ayah barulah menjadi anggota sebuah keluarga yang wimala. Wimala artinya suci, tak ternoda. Ah, sekarang tinggal bagaimana Nyai Paricara sendiri. Saya bersedia membantu. Saya sudah kenal Nyai Paricara sebagai seorang tabib yang sangat disegani, ternama dan banyak uh, berbuat baik kepada sesama hidup. Saya sebenarnya sangat menyesalkan mengapa Nyai harus mengalami nasib seperti ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak penghulu perkawinan membantu kami. Lalu kapan sebaiknya upacara itu dilaksanakan, Bapak? Dan yang penting, persiapan apa saja yang harus kami lakukan, Bapak? Uh, pertama kali, Nyai harus dikenakan denda seratus ringgit untuk membuang sia. Dan uang seratus ringgit itu harus terdiri dari uang kepengan perak murni. Jumlahnya harus seratus. Uang itu nanti akan dipergunakan untuk membeli bahan-bahan selamatan. Seperti kedelai hitam, seekor domba jantan, tujuh kuntum bunga senting, dan tiga buah tarambuja. Buah tarambuja itu nanti harus dimasak menjadi sayur labu tanpa garam. Demikian juga Nyai harus mempersiapkan bubur putih tanpa garam. Itulah apa yang perlu dipersiapkan sebelum upacara perkawinan Wisawacit. Uh, ah, apakah sudah jelas, Nyai? Iya, Bapak Penghulu Perkawinan. Sepertinya sudah cukup jelas. Ah, bagaimana Bapak Rake? Saya kira sudah cukup. Uh, kalau begitu, baiklah Bapak Penghulu Perkawinan. Hmm. Karena Bapak sudah bersedia membantu kami. Dan semuanya sudah cukup jelas. Sekarang perkenankan kami mohon diri. Selanjutnya, kami tinggal menunggu kapan saat perkawinan itu dilangsungkan. Ya, baiklah. Nanti aku akan mengabari kalian. Hari perkawinan harus dipilih dengan baik supaya terlepas dari ancaman bahaya yang tidak kelihatan. Baiklah, mudah-mudahan Dewata Agung memberkati Nyai dan keluarga. Nah, bagus Ayu. Kalau kau mau makan sedikit, kau akan segera sembuh. Sekarang kau sudah makan tiga suap. Itu jauh lebih bagus. Jangan menyiksa dirimu seperti ini. Kalau nanti kau benar-benar sakit dan sakitmu parah, semua akan menjadi susah. Lagi pula apa enaknya orang sakit? Saya sudah putus asa, Ayah. Ibu tetap keras kepala. Ibu sama sekali tidak mau memikirkan saya sebagai anak. Iya, aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ibumu memang begitu. Wataknya keras seperti batu. Tapi sebenarnya dia sangat mencintaimu, Ayu. Apa artinya cinta seorang ibu jika dia sampai hati membiarkan anaknya hidup tanpa kepastian? Aku ini tidak dianggap manusia, Ayah. Aku dianggap tidak pernah ada. Aku tidak mempunyai hak seperti anak-anak yang lain. Mereka anak-anak yang lain bisa hidup tenang dan bahagia bersama kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya saling mencintai dan mereka pernah memasuki puri perkawinan sebelum melahirkan anak-anak mereka. Tapi bagaimana dengan Ayu? Ah, sebenarnya bukan ibumu yang salah, Ayu. Akulah yang salah. Akulah yang kotor. Semua ini terjadi dan kau bisa lahir ke muka bumi karena perbuatanku yang kotor. Maafkan aku, Ayu. Akulah yang salah. Ayahmu yang salah. Aku ini benar-benar seorang laki-laki yang menjijikkan. Menjijikkan dan tidak ada harganya. Aku mempunyai dosa besar kepada ibumu dan juga kepadamu. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa menghapus dosa-dosaku itu sebelum aku mati nanti. Hmm. Apa yang kau lakukan di sini, Tuan Tritangga? Oh, kau Nyai. Aku hanya ingin menengok Ayu. Katanya dia sakit. Ayu tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan sembuh kembali. Aku baru saja menyuapi bubur manis dan Ayu mau makan tiga suap. Hmm. Rupanya kalian berdua sudah berkomplot untuk memojokkan aku. Nyai, jangan salah paham. Ya, kalian berkomplot. Kalian sengaja mengadakan komplotan untuk memojokkan aku. Dan sekarang, aku benar-benar terpojok. Aku tidak bisa menghindarkan lagi. Apa maksudmu, Nyai? Kami tidak pernah mengadakan komplotan apa-apa. Kalau aku datang kemari, aku hanya ingin menengok Ayu. Sudahlah, tak ada gunanya kau bicara. Persoalan ini akan segera kita selesaikan bersama-sama. Sekarang ikutlah aku. Aku mau bicara denganmu, Arya Dwi Pangga. Ayu, kau tunggu di sini sebentar ya. Ibumu ingin bicara denganku. Oh, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Ayah. Ibu sudah merasa paling benar. Jangan begitu. Kau harus tetap menghormati ibumu. Bagaimanapun juga dia telah melahirkanmu dengan susah payah. Kau tidak boleh menyakiti hatinya, Ayu. Ada apa, Nyai? Apa yang ingin kau bicarakan? Aku kira tidak ada pilihan yang lain lagi. Aku terpaksa meluluskan keinginan Ayu. Kalau begitu akan sangat baik jadinya, Nyai. Aku sudah menemui Bapak Penghulu Perkawinan. Dan barangkali dalam beberapa hari ini, kita akan melangsungkan upacara perkawinan demi Ayu Wandira. Ingat Tuan Wipangga, ini hanya demi Ayu Wandira. Oh, semua ini salahku. Aku menyesal sekali, Nyai. Aku sama sekali tidak menduga bahwa perbuatanku dulu akan berakibat seperti ini. Maafkan aku, Nyai. Maafkan aku, Nona Mesia. Ya, memang akulah orang yang paling berdosa. Dosa-dosaku setinggi gunung sedalam lautan. Aku telah menghancurkan hidupku sendiri dan juga hidupmu Nyai Paricara. Juga hidup Ayu Wandira. Aku, aku telah mengotori jiwa dan ragamu. Aku telah mencelupkan kepribadianmu yang indah ke dalam lumpur. Dosaku memang tidak bisa diampuni lagi. Tuan Dwi Pangga, aku benci melihat tangismu. Iya, iya. Baiklah, Nyai. Aku tidak akan menangis lagi. Baiklah, maafkan aku. Aku terlalu bersedih. Aku kasihan pada anak kita. Jangan sebut anak kita. Kau tidak pernah menginginkan anak itu lahir ke muka bumi. Kau tidak pernah membayangkan bahwa perbuatanmu akan menjelma menjadi manusia perempuan yang bernama Aiwandira, Rabukan. Jangan sebut anak kita. Kau tidak pernah mempunyai anak. Ayu Wandira adalah anakku. Baiklah. Baik, Nyai. Dia anakmu. Aku memang tidak pantas mempunyai anak. Apalagi sekarang ini. Mana ada orang buta dan menderita seperti Arya Dwi Pangga mempunyai anak? Baiklah. Kau benar, Nyai. Ayu Wandira bukan anakku. Dia hanya anakmu. Sekarang, apa yang ingin kau bicarakan? Dalam beberapa hari ini, kita akan menjalani upacara perkawinan. Dan perkawinan itu hanyalah sekedar untuk menghapus noda-noda perbuatanmu di masa lalu. Tapi ingat Tuan Dwi Pangga, ini kulakukan hanya demi Ayu Wandira. Dan sebenarnya, kita tidak pernah benar-benar kawin secara resmi. Ini hanya merupakan persyaratan saja. Persyaratan agar Wandira diakui sebagai anak oleh hukum adat yang berlaku di negeri ini. Apakah Tuan Dipangga paham? Iya, Nyai. Aku paham. Aku mengerti apa maksudmu. Aku menurut saja. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa kubanggakan. Karena itu, aku hanya tinggal menurut saja apa perkataanmu, Nona Maisin. Maka demikianlah, tiga hari setelah itu, penghulu perkawinan dari desa Pongging datang. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Minto atau kambing jantan sudah dipotong untuk keperluan upacara selamatan. Maka setelah sesuatunya dirasa cukup, upacara perkawinan untuk menghapus dosa-dosa dilaksanakan. Rakeh Pamintihan bertindak sebagai wali Mesin, sedangkan wali Kadep bertindak sebagai wali Arya Dwi Pangga. Pertama kali, Bapak penghulu perkawinan memandikan Mesin dengan air bunga senting. Mesin mengkeramasi rambutnya dengan wangi-wangian. Setelah itu Mesin mengenakan pakaian pengantin. Arya Dwi Pangga sudah duduk menunggu di ruangan pendopo. Setelah upacara mandi keramas selesai, mereka semuanya berkumpul di ruangan pendopo. Sekarang upacara selanjutnya ialah upacara membayar denda sebanyak seratus ringgit. Uang denda harus dibayarkan oleh pihak pengantin laki-laki. Silahkan Tuan Dwi Bangga. Uh, eh, baik Bapak Penghulu Perkawinan. Inilah uang denda sebagai penebus dosa-dosa saya yang telah saya lakukan kepada wanita di sebelah saya ini. Terimalah Bapak. Baiklah. Uang denda ini sudah saya terima dengan baik. Mudah-mudahan dengan uang denda ini, dosa-dosa itu akan dihapus sampai bersih. Sebersih-bersihnya. Sekarang upacara selanjutnya ialah upacara saling menyuapi bubur tanpa garam. Tuan Dwi Pangga hendaknya lebih dulu menyuapi calon istri Tuan. Kemudian selanjutnya, Nyai Paricara ganti menyuapi calon suami Nyai. Silakan tanpa garam yang dicampur dengan sayur labu yang juga dimasak tanpa garam terletak di depan Arya Dwi Pangga. Makanan itu sebagai perlambang niat yang bersih dari dua orang pengantin yang ingin menghapus dosa-dosa di masa lalu mereka. Tangan Arya Dwi Pangga bergerak perlahan-lahan menyuap bubur. Hati Maisin sedih sekali, tapi dia terpaksa membuka mulutnya dan berusaha menelan bubur pengantin yang seakan-akan terasa mau berhenti di kerongkongan. Bubur itu rasanya sangat tidak enak. Sedikit demi sedikit mesin berusaha menelan bubur tanpa garam. Tiba-tiba perutnya merasa mual, tapi mesin berusaha untuk mengatasinya. Setelah makan tiga suap, sekarang ganti mesin menyuap bubur pengantin dan membawanya ke mulut Arya Dwi Bangga. Sebenarnya Mesin merasa benci sekali melakukannya. Tangannya terasa berat dan hatinya hancur berkeping-keping. Apalagi setelah dia melihat Arya Dwi Pangga mengunyah bubur dengan mudahnya. Ya, sudah. Sudah cukup. Upacara saling menyuapi bubur pengantin sudah selesai. Sekarang ganti upacara berikutnya. Upacara yang ketiga. Upacara ini harus dilakukan oleh Tuan Arya Dwi Bangga. Ya, saya sudah menyusun beberapa kalimat doa. Dan saya akan mengucapkannya perlahan-lahan. Tuan Dwi Pangga tinggal mengikuti apa yang saya katakan nanti. Uh, bagaimana Tuan? Apakah Tuan sudah siap? Uh, iya, Bapak. Saya siap mengikuti perkataan Bapak. Silahkan. Oh, Dewata Agung. Oh, Dewata Agung. Yang menguasai Triloka, tiga puncak gunung yang tinggi. Yang menguasai Triloka, tiga puncak gunung yang tinggi yang menguasai tiga dunia tiga zaman, tiga alam. Yang menguasai tiga dunia, tiga zaman, tiga alam. Yang menguasai manusia pada alamnya manusia. Yang menguasai manusia pada alamnya manusia. Yang mengatur samsara, garis-garis penderitaan manusia yang mengatur samsara, garis-garis penderitaan manusia, yang menguasai api, air, angin, dan bumi, yang menguasai api, air, angin, dan bumi, yang memerintah dari langit paling tinggi, yang memerintah dari langit paling tinggi Ampunilah dosa-dosaku, ciptaanmu yang tak berdaya ini. Ampunilah dosa-dosaku, ciptaanmu yang tak berdaya ini. Ampunilah perbuatanku yang tidak senonoh, yang telah kulakukan pada perempuan ini. Ampunilah perbuatanku yang tidak senonoh, yang telah kulakukan pada perempuan ini. Jauhkanlah aku dari segala kutukan. Jauhkanlah aku dari segala kutukan. Angkatlah aku dari lembah pralaya, tempat tinggal kematian dan kehancuran. Angkatlah aku dari lembah pralaya, tempat tinggal kematian dan kehancuran. Siramkan air sucimu di atas ubun-ubunku. Siramkan air sucimu di atas ubun-ubunku. Hembuskan napasmu yang harum di atas wajahku. Hembuskan nafasmu yang harum di atas wajahku. Agar hidupku menjadi berseri-seri kembali. Bebas dari malapetaka dan bencana agar hidupku menjadi berseri-seri kembali, bebas dari malapetaka dan bencana. Oh, Dewata Agung. Oh, Dewata Agung. Kaulah Raja Murah Hati. Kaulah Raja Murah Hati. Kaulah penguasa maha bijak dan budiman. Kaulah penguasa maha bijak dan budiman. Kabulkanlah doa-doaku ini. Kabulkanlah doa-doaku ini. Hilang sirna segala noda atas namamu dan kebesaranmu. Hilang sirna segala noda atas namamu dan kebesaranmu. Kotoran-kotoran musnah. Kotoran-kotoran musnah. Dosa-dosa telah dicuci bersih dengan rambut tujuh orang bidadari. Dosa-dosa telah dicuci bersih dengan rambut tujuh orang bidadari. Mulai sekarang, aku akan hidup secara baik. Mulai sekarang, aku akan hidup secara baik. Dan aku akan memperlakukan istriku dengan baik dan aku akan memperlakukan istriku dengan baik. Kami akan hidup sebagai suami istri sambil memuji kebesaran namamu untuk selama-lamanya. Kami akan hidup sebagai suami istri sambil memuji kebesaran namamu untuk selama-lamanya. Nah, Tuan Dwi Pangga, Tuhan sudah selesai mengucapkan doa-doa kepada Dewata Agung. Mudah-mudahan Dewata Agung mengampuni dosa-dosa Tuhan di masa lalu. Nah, sekarang upacara berikutnya ialah upacara mengucapkan sumpah setia di antara dua calon pengantin. Untuk itu aku juga sudah menyiapkan kata-katanya, cara. Saya mohon mengikuti perkataan-perkataan saya. Ikutilah secara bergantian. Marilah. Kita mulai dari Tuan Dwi Pangga dulu. Tuan sudah siap? Uh, saya siap, Bapak Penghulu Perkawinan. Nama saya Arya Dwi Pangga. Nama saya Arya Dwi Pangga. Nama saya Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara. Saya bersedia menjadi suami yang sah perempuan yang duduk di sebelah kiri saya ini. Saya bersedia menjadi suami yang sah, perempuan yang duduk di sebelah kiri saya ini. Saya bersedia menjadi istri yang sah laki-laki yang duduk di sebelah kanan saya ini. Saya bersedia menjadi istri yang syah. Laki-laki yang duduk di sebelah kanan saya ini. Saya akan berusaha membuat istri saya bahagia. Saya akan berusaha membuat istri saya bahagia. Saya akan berusaha membuat suami saya bahagia. Saya akan berusaha membuat suami saya bahagia. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik dan setia. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik dan setia. Saya berjanji akan menepati janji saya. Saya berjanji akan menepati janji saya. Saya berjanji akan menepati janji saya. Saya berjanji akan menepati janji saya. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara sah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara sah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Ah, nah. Sekarang Wali Kadep dan Rake Pamintihan, tolong tirukan kata-kata saya. Kami menyaksikan janji-janji itu. Kami menyaksikan janji-janji itu. Ya, upacara ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara berikutnya, ialah upacara membakar dupa. Tolong Wali Kadep dan Rake Pamintihan ambilkan dupa. Dan kau Nyai Paricara, dan kau juga Tuan Dwi Pangga. Silahkan berdiri. Kemudian tangan bergandengan, sementara saya akan berjalan di belakang kalian. Mari kita bersama-sama memasuki puri perkawinan. Mudah-mudahan asap dupa yang kalian bakar nanti membubung tinggi ke angkasa dan diterima oleh para dewata agung. Mari. Mari kita mulai upacara membakar dupa ini. Mesin berdiri perlahan-lahan Arya Dwi Pangga menggandeng tangannya dengan lembut. Dan penghulu perkawinan mengalungkan sehelai kain ke bahu mereka. Kemudian mereka berjalan bersama-sama meninggalkan ruangan pendopo. Mereka melangkah ke sudut halaman, ke sebuah puri sesaji. Kembali Mesin merasa sangat sedih. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa jijik sekali berjalan berdampingan bersama Arya Dwi Pangga. Tapi dia berusaha mengipaskan perasaannya yang tidak menentu dan meneruskan berjalan perlahan-lahan. Wali Kadep mengulurkan tangannya dan Mesin mengambil setanggi, kemudian menaburkannya ke atas tungku perapian. Asap putih membubung tinggi dan baunya yang harum memenuhi suasana di sekitarnya. Selanjutnya Arya Dwi Pangga ganti menaburkan setanggi dan mereka bergantian menaburkan dupa, dan asap semakin tebal membubung tinggi ke udara. Mesin tidak tahan lagi. Setetes air mengalir dari sudut matanya yang berkaca-kaca. Oh, benarkah yang kualami sekarang ini? Apakah aku tidak sedang mengalami mimpi buruk? Tidak pernah kuduga bahwa akhirnya aku harus berdiri berdampingan bersama Arya Dipangga, membakar dupa di depan pintu puri perkawinan. Oh, sungguh berat mulutku untuk mengucapkan janji-janji perkawinan. Sungguh berat hatiku rasanya untuk menerima kenyataan seperti ini. Kenyataan yang benar-benar pahit. Tapi biarlah. Semua ini kulakukan demi Ayu Aku mau mengerjakan semua ini demi Ayu Wandira. Demi putriku satu-satunya. Oh, Arya Dwi Pangga. Alangkah menjijikannya laki-laki ini. Mengapa akhirnya Dewata Agung mengikat kami dalam suatu upacara perkawinan? Oh, nasib manusia Manusia dan nasibnya. Manusia tak bisa melawan takdir kalau Dewa tak agung mengendaki. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan sekarang aku sudah mengalaminya. Sekalipun aku jijik berdekatan dengan Arya Dwi Pangga, pada akhirnya dia menggandeng tanganku juga. Pada akhirnya kami saling bersuapan bubur pengantin. Dan pada akhirnya kami saling berbimbingan memasuki puri perkawinan. Ah, mudah-mudahan merasakan upacara perkawinan berjalan dengan sangat lamban, lamban dan melelahkan. Seolah-olah dia menyeberangi suatu daerah yang penuh rintangan dan ingin dihindarinya. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.